Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang mana sekarang pembahasan kita Naam barakallahu fikum. Kemarin terakhir kita masih menyebutkan dalil-dalil seputar kias, bahwasanya kias itu benar ada dan juga termasuk salah satu sumber dalil yang kita jadikan hujjah manakala kiasnya adalah kias yang sahih. Sekarang yang keempat perhatikan baik-baik halaman 215 bagian bawah itu. Ad-dalil rabi' dalil yang keempat. Awaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mislahum. Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan yang semisal mereka? Maksudnya yang zat yang mampu menciptakan langit dan bumi saja. Nah, itu tentunya mampu untuk menciptakan yang semisal mereka karena langit dan bumi kan besar. Yang besar aja mampu apalagi sesuatu yang sepele atau kecil gitu maksudnya. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa hiya akbar min khalqin nasi kama qala ta'ala yang mana Zat yang telah menciptakan langit dan bumi yang mana itu lebih besar daripada menciptakan manusia. Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, "La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fiikum. Naam. <clears throat> Walihada qala oleh karena ini Allah Taala mengatakan bala wahwal khalaqul alim bahkan sungguh dialah zat yang telah nah menciptakan atau zat yang maha pencipta nam dan juga maha mengetahui halalika ta'kid liqaulihi fi ma sabaq ini termasuk penguat seperti penguat terhadap firman yang telah lewat wahwabikul huwa bikulli khalqin alim dan dialah zat yang mengetahui terhadap segala sesuatu ciptaannya. Terhadap semua ciptaannya Allah Taala mengetahuinya. Itu dalil yang keempat ya. Maksudnya apa? Maksudnya menciptakan sesuatu yang besar aja mampu apalagi yang kecil. Nah, barakallahu fikum. Naam. Menciptakan sesuatu yang besar aja mampu apalagi sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil yang ringan tentunya lebih mampu lagi. Seperti itu. Berikutnya ad-dalilul khamis dalil yang kelima. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu apabila hendak atau menginginkan suatu perkara Allah taala hanya mengucapkan kun jadilah fayakun maka jadilah. Nah barakallahu fikum. Awal Walladhi hadha amruhu an yakuna lisyai' Yang mana inilah ketetapan atau perkara Allah Subhanahu wa taala apa tinggal Allah taala mengucapkan sesuatu kun fayakun. Jadi maka jadilah itu Allah Subhanahu wa taala ya. Idza qala li hadil li hadil 'idham ar-ramim apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk tulang belulang dihancurin aja kuni atsanan jadilah menjadi badan lagi fa innaha takun maka sungguh akan jadi tulang belulang dihancur hancur remuk itu kalau Allah Taala mengatakan jadilah badan jadilah apa? pulih kembali langsung pulih menjadi sempurna. Padahal sudah hancur. Na'am barakallahu fikum fa innaha takun idza arada syai'an wa syai'an nakira fi siyaqil syart fata'um. Syai'an di sini nakirah, bentuknya datang dalam syak syarat. Idza idza arada syai'an berarti maknanya fataum umum semua perkara. Nam an yakuna lahu kun fayakun. Allah Taala tinggal mengatakan kun maka jadilah. Jadi maka jadilah itu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak perlu panjang lebar, enggak perlu sulit-sulit, tinggal kun pun. Jadi maka jadilah. Kalau manusia tidak, manusia harus bikin terlebih dahulu nyusun, merat, nah, barakallahu fikum, meracik, kemudian membuat suatu nam kerangka atau semisalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tinggal ucapan kun fayakun. Ad-dalil as-sadis yang keenam, fa subhanalladzi Biyadihi malakutu kulli syai' maka maksudnya Allah taala zat yang berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu ai tanzihan lahu 'anil ajz. Ini dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ajz yaitu kelemahan. Wa huwa biyadihi malakutu kulli syai' yang mana berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Eh, faman famin biyadihi faman biyadihi malakutu kulli syai' Maka siapapun yang berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu bahwa munazzahun an kulli aibin wa Pasti dia disucikan dari apa? Setiap cacat dan kekurangan. La yu'jiz an yu'id al-khalq. Nah, barakallahu fikum dan tidak merasa lemah untuk mengulangi penciptaan Allah taala. Tidak merasa lemah, mudah bagi Allah taala untuk mengulangi penciptaan, menciptakan sesuatu yang enggak ada dan mampu apalagi cuma mengulangi. Apalagi punya cuma mengulangi. Kemudian berikutnya ad-dalil sabi' dalil yang ketujuh wa ilaihi turja'un dan kalian semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni law kana al-khalqu yamutun thumma la yarji'una ila Allah kalau seandainya makhluk ini semuanya mati kemudian tidak kembali kepada Allah taala la kana hadza munafiyan hikmah niscaya hal ini akan apa berseberangan meniadakan hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi enggak demikian Semuanya pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih hingga apa? Kambing yang bertanduk aja ketika menanduk, kambing yang tidak punya tanduk itu nanti pun dapat dipertanyakan. Padahal hewan. Hewan tentunya bukan termasuk apa? Bukan termasuk makhluk yang na barakallahu fikum terbebani syariat, tapi karena apa? Benar-benar Allah taala itu menegakkan keadilan. Paham ya? Jadi kambing yang bertanduk aja tadi Naam barakallahu fikum ini kenapa menanduk kambingnya tidak bertandukan itu. nah Kita lihat sini. Fa idza kana la budda min ar-ruju' ila Allah Berarti di sini kalau seandainya setiap orang pasti akan kembali kepada Allah taala, berarti pasti akan dibangkitkan, pasti akan dihidupkan. Karena kalau kembali tanpa dibangkitkan, tanpa dihidupkan kan perkara yang jauh dari kemungkinan. Paham ya? Jadi apa? Jadi kalau mereka semuanya akan dikembalikan otomatis akan dihidupkan kembali. Mahum salah ya. Fahadil adillatu sab'ah min surat Yasin. Nam dallallahu biha ala imkan ihya'illahil mauta. Maka dalil yang tujuh ini yang bersumber dari surat Yasin Allah Taala telah memberikan petunjuk eh, dengannya yang menunjukkan apa? Ala imkan ihya'illahil mauta yaitu perbuatan Allah Taala memungkinkan untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Wa hadza babil qiyas al-jali. Ini termasuk bab qiyas yang jali, qiyas yang nampak jelas gamblang. Pembahasannya seperti itu ya. Nampaklah barakallahu fikum. Amma sunnah fa'adillatuhai dan aidan Adapun dari as-sunnah dalilnya banyak sekali. Minha di antaranya kisah rajul ala ja'a ila Nabi saw. yakul. kisahnya seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, "Innam ra'ati waladat hulaman aswat. Sesungguhnya istriku melahirkan anak yang berkulit hitam. Ya kemungkinan besar istrinya putih tapi ternyata kok lahirnya anak berkulit hitam, curiga gitu loh. Wah wah wah imra'atuhu laysa aswadain. Padahal dia dan istrinya itu bukan orang yang berkulit hitam, tapi kenapa kok anaknya hitam? Anaknya berkulit hitam. Wa hadza ta'ridun. Nah, bizina bizina zaujati. Ini di sini ada apa? Unsur kecurigaan. Mencurigai istrinya dengan berzina. Jangan-jangan istri berzina dengan laki-laki lain sehingga lahir anaknya warna apa? Kulitnya hitam. Wa qila innahu arada an ya'rif wajha kauni launil ibn mukhalifan launiha. Ada juga mengatakan orang sebenarnya tanya kepada Rasulullah tujuannya apa? Ingin mengetahui sisi keadaan warna kulit anaknya kok berbeda dengan warna kulit bapak ibunya itu loh. Mau tanya itu kenapa kok beda? Kenapa kok bisa beda? Beda itu kenapa? Padahal orang tuanya berkulit putih, atau anaknya lahir berkulit hitam. Wa hadza aqrab lima fihi min ihsanidz dhan bis sahabah. Ini termasuk eh, penjelasan yang lebih dekat daripada yang pertama tadi ya. Kalau pertama itu kan tuduhan berzina. Yang kedua ini enggak yang kedua itu kemungkinan besar orang ini ingin tahu kenapa kok beda warna kulitnya padahal orang tuanya putih gitu loh. Nah, ini kemungkinan yang kedua ini lebih lebih lebih dekat dengan kebenaran karena apa? Mengandung unsur apa? Berbaik sangka dengan para sahabat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi kemudian setelah Rasul bertanya Rasulullah sallallahu alaihi berkata kepada orang tersebut, "Halaka kamil ibil?" Halaka kamil ibil? Apa kamu punya onta? Qala na'am, iya punya onta. Qala ma alwanuha? Apa warnanya? Qala alwanuha humrun warnanya merah. Qala hal fiha min awraq? Apakah di situ ada warna keabu-abuan yakni bainas sawad wal bayat abu-abu ya? Qala na'am iya. Padahal ontanya warnanya apa tadi? Merah. Tapi ternyata ada juga yang keabu-abuan, enggak merah murni gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Qala na'am qala min aina ataha? Sekarang onta yang warnanya abu-abu dari mana datangnya? Padahal ontamu kan warnanya merah gitu loh. Paham belum? Dikiaskan pakai kias itu loh. Sekarang antum lihat, lihat. Sapi lembu itu ketika lembunya warnanya putih lah taruhlah. Eh, betina. Kemudian dikawinkan dengan apa? Dengan sapi jantan yang warnanya putih juga. Ternyata apa? Ketika lahir anaknya merah, anaknya blonteng, anaknya nah barakallahu fikum kulitnya hitam. Tahu dari mana kok bisa seperti itu? Karena mungkin saja kakek-kakeknya dulu warnanya seperti itu itu loh. Paham ya? Sapi ini dulu punya kakek-kakek udah mati, udah meninggal dunia. Paham ya? Ada sapi yang dulu warnanya mungkin merah. Paham belum? Jadi arahnya ke sana. Iya enggak? Kita lihat nanti biar tambah jelas. Qala la'allahu naz'ahu 'irqun. Artinya bisa jadi dia itu ada unsur keturunan. Paham ya? Nah, naz'ahu 'irqun maksudnya keturunan. Keturunan apa? Keturunan ya keturunan dari Unta-unta tersebut mungkin aja unta itu ada yang merah, ada yang hitam, ada yang ini coklat, paham ya? Sehingga apa? Melahirkan yang keturunan itu memungkinkan dari yang sebelumnya gitu loh. Paham belum? Untuk bukti aja biar nanti tambah jelas. Sekarang contohnya gini. Orangnya terkadang kan gitu. Uminya, abinya berkulit coklat lah taruhlah, nggak putih. Tapi ternyata anaknya putih. Masya Allah, dari mana coba? Apakah kita nuduh istri berzina? Kan tidak juga. Ternyata mbah-mbah dulu itu keturunan apa? Keturunan orang-orang berkulit putih gitu loh. Bisa jadi dari jalur keturunan tadi itu. Mahum insyaallah ya. Eh seperti itu. Mungkin ya. Terkadang wajahnya enggak eh, mirip bapaknya, enggak mirip eh, ibunya kok. Dari mana nih ya kok bisa ya? Ibunya hidungnya pesek. Bapaknya ya, telinganya agak panjang. Tapi kok ini anaknya masya Allah hidungnya mancung, kemudian telinganya pun pas-pasan. Ternyata apa? Bah-bahnya itu dulu keturunan Arab gitu loh. Paham ya? Berarti ada diambil dari situ. Paham belum? Jalur keturunan tadi penting. Maksudnya apa? Maksudnya jangan mencurigai. Ini juga bagus ini. Seorang tadi tanya kepada Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Anakku kok bisa warna kulitnya kok hitam? Padahal kedua orang tuanya warnanya putih gitu loh istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ternyata la'allahu naz'u irqun qala ibnuka hadza la'allahu naz'u irqun berarti anakmu ini yang berkulit hitam bisa jadi karena dari, dari apa garis keturunan tadi itu paham belum ini na'am wa hadza qiyasun wadih ini qiyas yang sangat jelas dan gamblang itma'anna lahul a'rabi badui yang nanya langsung tenang pikirannya tenang pikirannya badui yang nanya tadi ya haitsu qasan nabi sallallahu alaihi wasallam bi na'am wujuda waladi aswad bayna abain launihima yukhalif launah masya Allah. yaitu kenapa tenang karena Rasulullah mengkiaskan adanya anak yang berkulit hitam eh, berada di tengah-tengah apa di antara bapak ibu yang kulit keduanya berbeda dengan kulit anaknya ala wujudil jamal al awraq baina ibil humur yaitu dikiaskan dengan adanya unta yang berwarna keabu-abuan yang ada di tengah-tengah atau di antara unta yang berwarna merah. Paham belum ini? Mohon ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Li'anal qadira 'ala hadha. qadirun 'ala hadha. Dikarenakan zat yang mampu untuk menciptakan anak yang berkulit hitam yang keluarganya adalah berkulit putih, itu ada mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum zat tersebut juga mampu untuk menciptakan yang semisalnya. Paham belum? Nah, kalau dikiasan berarti gini. Kalau Allah Ta'ala menciptakan onta yang berkulit abu-abu tadi itu, padahal hampir semua ontanya berkulit, berapa, berkulit merah, itu ada mampu, apalagi menciptakan anak manusia. Eh, yang berkulit hitam padahal kedua orang tuanya kulitnya putih. Paham? Mungkin yang seperti ini terjadi? Mungkin, mungkin nanti bisa menyaksikan di kampung-kampung atau mungkin ada kok beda wajahnya dengan orang tuanya ya. Padahal orang tuanya, nah, mungkin saja nenek-neneknya, kakek-kakeknya, mbah-mbahnya gitu loh Paham belum? Dari apa garis keturunan tadi itu. Wa minha contoh yang lain Kisahul mar'ah alati sa'alat anna ummaha nadarat an tahujja wa lam tahujj hatta matat. Ini juga bagus sekali kiasnya. Contoh yang lainnya adalah kisah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah bahwasanya ibunya pernah bernadar untuk haji, tapi belum sempat haji. Eh, belum sempat haji hatta matat sampai enam ibunya meninggal. Apa ahujja anha? Apakah boleh aku berhaji diniatkan untuknya? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Summa qala laha ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun akunti qadiyatah? Dikiaskan perhatikan ini. Kan perempuan nanya, "Ya Rasulullah, ibuku itu bernadar untuk haji, tapi belum sempat haji, meninggal. Apakah aku boleh berhaji diniatkan untuk ibuku?" Kata Rasulullah, "Iya." Dikiaskan kita lihat kiasnya. Bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya ibu punya hutang, apa kamu akan menyahur hutangnya itu? Akan membayarkan hutangnya? Qalat na'am iya. Qala uqdullah fallahu ahqqu bil wafa. Tunaikanlah hutang dia kepada Allah taala karena Allah taala lebih berhak untuk ditunaikan. Kan dia benar berhutang kepada Allah taala itu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Hutang sesama manusia aja wajib ditunaikan, apalagi hutang bersama Allah taala itu loh, lebih wajib lagi untuk ditunaikan. Mahum soalnya kiasan nih, Ihsan? Jelas atau enggak ini Abdurrahman? Jelas sekali ya. Ini mudah sekali dipahami. Nah, jadi boleh beramal amalan soleh diniatkan orang tua yang mudah meninggal. Kalau orang tua tersebut muslim atau mukmin muslimah atau mukminah. Adapun kalau kedua orang tuanya kafir tidak akan sampai. Adapun yang dikirim ada surat Al-Fatihah enggak sampai juga. Surat Yasin juga enggak sampai. Yang sampai itu amalan-amalan soleh. Faham Dalam hadis yang lain dijelaskan, ya Rasulullah wahai Rasulullah, Inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallama tasaddaqat. Ya Rasulullah, ibuku mati mendadak, meninggal mendadak dan aku yakin kalau dia bisa bicara dia akan sedekah. Apa atasaddaq anha? Apakah boleh aku bersedekah di niatan ibuku? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya boleh. Berarti amalan soleh sedekah, infak diniatkan orang tua dan meninggal itu sampai. Tapi kalau bacaan-bacaan ayat kursi setiap malam Jumat Kliwon atau surat Al-Fatihah atau membaca tahlilan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah tidak sampai. Karena itu enggak ada dalilnya, bahkan termasuk perkara bid'ah. Mahum soal ini? Bedanya mahum Ibrahim? Mahum bedanya insyaallah? Ayo, jadi kalau amalan-amalan sedekah infak sampai. Dalilnya jelas sekali. Naam. Contoh yang berikutnya, wa minha di antaranya qauluhu sallallahu wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam berhubungan badannya kalian itu ada sedekah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya wahai Rasulullah, ayati ahduna syahwata wa yakun lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah salah satu di antara kami yang menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala? Qala na'am. Rasulullah bilang, iya. Ini maksudnya menyalurkan syahwatnya pada pada pada tempatnya maksudnya ya. Qala na'am iya. Ara'aitum law wada'aha fil haram akana al-wizrun? Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang haram, apakah dia dapat dosa? Nah, dikiaskan. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Seperti itu pula kalau dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang halal, maka dia dapat pahala. Kias atau bukan nih? Kias. Kalau meletakkan pada perkara yang haram aja dapat dosa, kiasannya apa? Berarti kalau meletakkan pada perkara halal, perkara yang baik dapat pahala. Mahfum insyaallah nih? Eh, ya, na'am barakallahu. Muhsan mafhum? Na'am. Amman nadar as-sahih li'tibaril qiyas dalilan. Adapun pandangan yang benar untuk memandang menganggap kias itu dalil bahwa anna hadhi syari'ata mabniyatun 'alal hikmah bahwasanya syariat ini dibangun di atas hikmah tujuan yang sangat mulia wa 'ala ma taqtadihil 'uqul dan juga dibangun di atas apa yang tuntut oleh akal Li li'annaha nazalat min ladun hakiman khabir karena turun dari apa dari sisi zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui ya enggak nam syariat turun dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala kan? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa Allah Ta'ala daiman yahus 'ala tafakkur wa tadabbur. Perhatikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus memberikan dorongan untuk tafakkur, berfikir, wa tadabbur merenungi. Kalau enggak ada kias bagaimana? Antum mau berpikir atau tidak? Orang ada kias itu kayak berfikir, itu loh, dikiaskan pikir. Oh iya juga ya, kalau beramal amalan kejelekan dapat dosa. Berarti kalau beramal amalan kebaikan dapat pahala. Berfikir atau enggak? Berfikir enggak? berpikir itu loh karena ada kiasan itu. Faham maksudnya? Nah, sekarang eh, ketika manusia aja nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, kurang apalagi kalau disebahkan kepada Allah Taala lebih kurang lagi itu loh. Paham ya? Karena Allah Taala yang Maha Mencipta. Seperti itu. Berarti menunjukkan kiasan ada. Kita lihat di sini. Walianna Allah Taala daiman yan'a 'alal kafirin annahum la yaqilun. Dan bahwasanya Allah Taala senantiasa terus-menerus apa? memberikan apa? Nah barakallahu fikum kritikan eh, dan juga memberikan nah barakallahu fikum penyebutan yang jelek kepada orang kafir bahwasanya mereka tidak berakal. Mereka tidak berakal orang kafir. Nah, kalau Ta'ala Ta'ala berfirman, "Summum bukmun umyun fahum la yaqilun." Nah, barakallahu fikum. Buta, tuli, nah tidak barakallahu fikum. Summun apa summun berarti? Bisu, bukmun tuli, umyun buta, fahum la yaqilun dalam keadaan mereka tidak berakal. Orang kufar permisalan seperti itu. Paham ya? Nam sudah bisu, tuli, buta, tidak berakal. Wa qala ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna kitab afala ta'qilun? Atamuruna an-nasa bil birri? Apakah kalian merintahkan manusia untuk berbuat kebaikan wa tansawna anfusakum dalam keadaan kalian melupakan diri dari kalian wa antum tatluna kitab dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Ini semuanya arahnya menuju mengarah kepada orang kafir, walaupun dia punya mata, punya akal sebenarnya tapi karena tidak menggunakannya maka dihukumnya tidak berakal. Ya enggak? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ay la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Naam. Awa Na'am barakallahu fikum seperti itu. Mafhum salah ya. Fa idza kanat syari'atu mabniyatun 'ala hikmah, kalau seandainya syariat ini benar-benar dibangun di atas hikmah wa 'ala ma 'uqul salimah dan juga apa yang dituntut oleh akal yang selamat fa minal ma'lum, maka termasuk perkara yang dari ketahui annal qiyas minal hikmah, bahwasanya qiyas termasuk bagian dari hikmah tujuan yang mulia wa mimma taqtadil 'uqul salimah dan termasuk perkara yang dituntut oleh akal yang sehat dan selamat li anal qiyas jam' jama'a bainal mutamatsilain wa tafriqun bainal mukhtalifain masyaallah karena kias ini mengumpulkan antara dua perkara yang sama dan memisahkan antara dua perkara yang berbeda ya enggak fa idza kana kadzalik apabila seperti itu keadaannya kana hadza muqtadal akal berarti inilah yang dituntut akal wa ma taqtadatul uqul salimah dan inilah yang na barakallahu fikum yang dituntut oleh akal yang selamat fa inna al islamiyah la tunafi bal tu'ayyidu bahwasanya syariat Islam ini tidak meniadakan kias tapi memperkuat dan mendukung kias paham belum dalam kehidupan sehari-hari aja dalam masalah dunia kias antum mainkan atau tidak dimainkan apa enggak dimainkan biasanya kalau antum beli paham ya nah barakallahu fikum pertama kali pernah beli telur baunya tidak sedap telur masih mentah nih ya nah akhirnya aku beli juga, aku beli, aku buka, aku masak, aku goreng ternyata nggak enak. Besok lagi antum mau beli. Kok mencium bau baunya seperti kemarin ya? Wah, anak nggak jadi beli kemana? Kemarin aja beli, baunya nggak enak, rasanya pun juga nggak enak. Dikiaskan yang kemarin. kiasan bukan itu? Kias itu loh. Jadi kias itu mau nggak mau nggak bisa mengelak kita. Masalah dunia juga apalagi masalah akhirat juga tentunya ada ada apa keterkaitannya dan inilah yang sangat kuat pendapat yang mengatakan kias itu ada. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, As-Sahih. Itu jangan sampai terlupakan. Dikenal dengan apa Isa? Masadiru ad-din, sumber agama ini. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas yang sahih. Jangan sampai keliru karena qiyas ada yang batil. Naam. fa'in in qala qailun kalau ada yang mengatakan ida asab idza asabtumul kias Idza asbattum afan. Idza athbattumul qiyas dalilan lazima min hadza an taj'alu lil aqli majalan fi tashri'il ahkam. Kalau ada yang mengatakan, jika kalian menetapkan qiyas sebagai dalil, berarti mengharuskan min hadza dari penetapan tersebut an taj'alu lil aqli majalan. Berarti kalian mengharuskan menjadikan akal itu punya peluang. Eh? Akal itu punya peluang fi tashri'il ahkam di dalam mensyariatkan hukum-hukum. Berarti kalau kalian mengatakan qiyas ada, Berarti akal ikut campur dalam masalah agama ini. Kita katakan akal tetap kita gunakan. Cuman akal kita harus tunduk terhadap apa? dalil. Itu loh yang paling penting. Bukan kita ketika mengatakan agama bukan dibangun di atas akal, kemudian kita buang akal kita enggak. Maksudnya akal yang murni, eh, akal yang masih murni yang sahih itu tidak akan pernah berseberangan dengan dalil yang sahih itu loh. Berarti kalau akalnya kok berseberangan dengan dalil yang sahih yang rusak itu bukan dalilnya tapi akalnya. Paham belum? Mohon soal ini? Jangan sampai keliru ya. Ayo na'am. Jadi bukan berarti kita eh, murni fokusnya langsung ke akal tidak. Akal ini kita gunakan pada tempatnya. Kita kendalikan eh, kita kondisikan akal kita ini sesuai dengan dalil itu. Bukan dalil malah barakallahu fikum diakal-akali. Kalau dalil diakal-akali rusak itu bukan dalil tapi apa? Akalnya. Paham ya? Kalau dalil kok diakal-akali, yang rusak itu bukan dalilnya tapi akalnya. Jadi akal kita tetap kita pakai untuk berpikir, untuk merenungi. Fal jawabu an dalika an yuqal, jawabannya kita katakan, innal aqla fi babil qiyas laisa mustaqillan. Ya kan? Laisa mustaqillan bidalilin anal kitab sunnah qad dalla alaih. Sesungguhnya akal dalam masalah bab qiyas ini bukan sendirian. Bukan sendirian. Dengan dalil bahwasanya Al-Qur'an Sunnah telah menunjukkan kepadanya. Paham ya? Fal aqlu laysa mustaqillan, akal itu bukan sendirian, tidak sendirian. Fi isbati qaulil qiyas dalilan syar'iyyan, tidak sendirian untuk menetapkan qiyas itu dalil syar'i. Jadi dibantu oleh dalil. Paham belum? Dengan antum memahami dalil, akhirnya antum apa? Menggunakan akal atau tidak memahaminya? Menggunakan, akal. Kalau antum tidak menggunakan akal dalam memahami, lalu bagaimana orang nggak punya akal? Kita sepakat, otak itu tidak digunakan untuk berpikir Paham ya? Kita sepakat otak itu semuanya punya, hewan punya otak juga, tapi akal nggak punya. Akal ini yang punya manusia. Paham ya? Hewan punya otak, tapi akal tidak punya. Tapi manusia punya dua-duanya, otak juga punya, akal juga punya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Memang ada keterkaitan otak muh. Otak kita ini ada keterkaitan dengan akal dalam kita memahami. Karena biasanya kalau gagal otak, rusak otaknya itu memahaminya sudah lain. Tapi fungsi utama untuk memahami itu bukan otak tapi akal. Paham ya? Akal itulah untuk, untuk memahami, digunakan untuk memahami. Kita lihat sini, badil aklu musbitun lima yusbituhu asyara'. Bahkan akal itu akan menetapkan terhadap apa yang ditetapkan oleh syariat. Khilafan liman angkarul qiyas. Berbeda halnya dengan pendapat yang mengingkari qiyas. Wa qalu mereka mengatakan inna hadza idkhalu syai'in fi syari'atillah lam yashra'hu Allah. Orang-orang yang ingkari kias mereka mengatakan ini berarti memasukkan sesuatu dalam syariat Allah yang bukan syariat Allah taala. Memasukkan sesuatu dalam syariat Allah yang Allah taala tidak mensyariatkannya. Memasukkan akal katanya. Summa innahu man qal, kemudian sungguhnya ada orang yang mengatakan innal akal yang dalil, ada yang mengatakan akal bukan dalil. Kalau akal semata memang bukan dalil itu loh. Kiasnya itu yang dalil. Nah, kias itu dipahami dengan apa, Hasan? Dengan apa? Dengan akal. Kalau antum tidak punya akal bagaimana memahami? Kan itu, Jadi nggak bisa kalau kita pisahkan nggak bisa. Cuman tidak murni akal ini untuk apa? Jadikan dalil itu nggak murni. Kita lihat. Harus tunduk akal kita ya. nah summa innahu man qala innal aqla laysa bidalil. Kemudian ada yang mengatakan akal itu bukan dalil. Al-aqlu alladhi la yukhalif syara' yu'tabaru dalilan. Akal yang tidak berseberangan dengan syariat itu dianggap dalil. Tapi bukan semata-mata akal ya. Karena mau nggak mau kita harus menggunakan akal. Antum baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an pakai akal nggak? di antaranya? Pakai akal enggak? Pakai akal. Coba kalau antum punya akal bagaimana coba? Nah, barakallahu fikum. Seperti orgil-orgil itu, eh? Orgil-orgil itu dia akalnya enggak berfungsi dia, sehingga menghafal Al-Qur'an enggak ada orang gila menghafal Al-Qur'an. Paham enggak? Orgil orang gila ya, paham ya insyaallah Ibrahim? Ayo na'am. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau, fa innallaha yuhil da'iman al-aql, ya kan? Karena Allah taala mengarahkan terus-menerus mengarahkan ke akal itu loh. Wa mal amsal allati yadhkuru Allah taala illa i'mal i'malun lil aql wa i'tiban bihi masyaallah. Dan tidaklah ada permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an yang Allah telah sebutkan kecuali apa? Kecuali i'mal untuk mengamalkan eh, untuk berikan apa pekerjaan kepada akalnya dan menganggap dengannya. Karena kalau ada permisalan-permisalan seperti itu, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Antum harus menggunakan akal memahami. Ini maksudnya apa ya? Iya enggak? Sebab kalau enggak punya akal bagi bisa atau enggak, Bang? Hah, Abdul Aziz? Paham belum? Ayo na'am. Jadi kalau akal itu dihilangkan totalnya enggak bisa. Tapi akal tundukkan dengan apa? Dalil, bukan dalil mah tundukkan akal, keliru. Paham ya? Nah, seperti kisah apa kemarin? Hadis masalah apa itu? Masalah dubab, lalat yang masuk dalam gelas. Itu perintahnya antum untuk minum atau perintahnya untuk ngecelupkan kalau mau diminum? Ngecelupkan kalau mau diminum. Karena salah satu sayapnya ada racunnya, satunya ada obatnya. Bukan perintah untuk minum. Jangan sampai antum bingung, masa sih kita minum minum gelas yang ada lalatnya? Nah, akhirnya ingkari hadisnya keliru. Jangan ingkari hadisnya. Terima hadisnya, hadisnya sahih. Kalau antum nggak mau minum nggak masalah, tapi jangan ingkari hadisnya gitu loh. Paham belum? Itu kan perintahnya kalau kantum mau minum suruh ngecelupkan itu loh, repot. Orang-orang akalaniun nggak terima. Akalaniun yang sandaran mereka akal untuk akal murni itu mereka nggak nerima itu loh. Kok bisa lalat langsung ngecelupkan lalatan kotor gitu katanya. Kita katakan ya antum kalau mau minum celupkan dulu. Setelah celupkan lalatnya dibuang. Kan nggak mungkin diminum sama lalat kan gitu. Nah, Walakin la budda lil qiyas min man min an yakuna sahihan tapi harus qiyas itu sahih. Amma idza kana batilan fa innahu la yu'tabar. Adapun qiyas yang batil tidak dianggap. Wa nahnu kalamuna fil qiyas sahih. Pembicaraan kita sekarang ini pada qiyas yang sahih Alladhi tatahaqqaq fihi 'illatul asl fil far'. Yang mana qiyas yang sahih adalah qiyas yang tatahaqqaq fihi, yang uh, qiyas yang terwujudkan, terrealisasikan sebab yang ada pada asalnya yang ada pada faraknya. Paham ya? Yang ada di dalam cabangnya. Karena kita nanti kan amma ma la tujad fihi illatul asl. Adapun qiyas yang tidak ada illah, tidak ada sebab, tidak ada alasan pada pada perkara asalnya fa innahu laisa bi qiyas sahih, maka itu bukan qiyas yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Dikit lagi, walihada raddallahu azza wa jalla qiyas syaitan haitsu umira bis sujud li Adam. Ini iblis iblis perhatikan awaluman kosa iblis itu kias yang ini oleh karena oleh karena ini Allah telah bantah kiasnya setan yang ketika diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam fakal kemudian iblis itu malah mengatakan anak khairu minhu katanya aku lebih baik dari Adam suruh sujud malah ngayal ha? suruh sujud malah ngayal malah mengatakan aku lebih baik daripada Adam nah barakallahu fiikum alasannya apa alasannya nggak masuk akal itu loh kita lihat alasannya wa qiyasus syaitan huna alla yasjud khairun Liman huwa adna minhu. Kiasnya setan di sini. Nah, dia nggak mau sujud eh, kepada orang yang lebih baik. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu na'am barakallahu fikum menurut dia tuh lebih baik dia itu ya. Tidak mau sujud kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Jadi menganggap dia itu lebih tinggi. Karena ciptakan dari api. Sedangkan Adam ciptakan dari apa? Tanah. Kan itu. Jadi menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Kias yang batil. Lakin hadza qiyasun batil li'annahu ya fi mu'aradatil nas. Ini kias yang batil karena berseberangan dengan apa? Dalil. Jadi kalau kias itu sudah berseberangan dengan dalil, itu berarti sudah batal. Paham ya? Idza dhahara Apa itu lafadznya itu? Nah, kalau fikum. Intinya kalau berseberangan dengan dalil itu batulah istidlal, batil istidlalnya istidlalnya keliru. Karena apa qiyas kalau berseberangan dengan dalil kalah. Paham ya? Menang dalilnya. Wa abtalallahu qiyasa man qalu dan Allah taala juga menganggap batil qiyasnya orang mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu seperti riba katanya. Ya, disamakan seperti itu, itu dikatakan batil. Faqala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dibantah langsung. Beda. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fal murad bil qiyas alladhi huwa hujjah al qiyas as sahih itu kesimpulannya. Yang diinginkan dengan qiyas yang mana qiyas itu hujjah adalah apa? Adalah qiyas yang sahih. Jadi qiyas yang sahih itu adalah hujjah. Adapun qiyas yang batil, qiyas yang tidak sahih itu bukan hujjah. Na barakallahu fikum nasallaha wa alhamdulillahi rabbil alamin.